ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya Kulu minat tayyibati ma Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha Wa qala ta'ala Ya ayuhalladina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Thumma dhakara rajulu Yutilu safar Ash'ata aghbara Yamuddu yadayhi ila sama Ya Rabbi, Ya Rabbi ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك حديث أخرجه مسلم في صحيحه هذا الحديث خرجه مسلم بركات ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل ابن مرزوق عن عدي ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة radhiyallahu taala anhu. Wa kharaja Tirmizi dan Tirmizi juga mengeluarkan hadis ini wa qala hasanun gharib. Wa Fudail bin Marzuq adalah thiqatun, orang yang terpercaya. Wasat. Kharaja lahu Muslimun dun al Bukhari. Dikatakan thiqah dan menengah derajatnya dikeluarkan hadis-hadisnya di dalam Sahih Muslim tetapi tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari. Ucapan hadis ini kata Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah tayyib. Bagus atau baik. Wala yaqbal illa tayyiban. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hada qad jaa aidan min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Ibn Rajab, bahwa hadis atau kalimat yang seperti ini diriwayatkan pula dari Sa'ad ibn Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Namun fisanadihi waqal, fisanadihi maqalun diperbincangkan, dibicarakan karena memiliki kelemahan. Disebutkan dalam hadis yang baif ini, Innallaha tayyibun yuhibbu tayyib, nadhifun yuhibbu nadhafah. Sesungguhnya Allah baik dan suka yang baik-baik dan Allah itu bersih dan suka yang bersih-bersih. Jawadun dan Allah Maha memberi dan suka kepada orang-orang yang suka memberi. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi dan kata Ibn Rajab fi isnadihi maqal. Di dalam sanadnya ada maqal, ada pembicaraan. Disebutkan di antara pembicaraannya fi sanadihi Khalid bin Ilyas ada rawi yang bernama Khalid bin Ilyas dalam sanadnya wa qad Yang rawi ini telah didhaifkan oleh para ulama. Wal ma'na tetapi cukup dengan apa yang terkandung dalam hadis Muslim tadi bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban Wal ma'na anna Allah ta'ala muqaddas munazzah 'anil naqais. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tayyib, yakni Allah Subhanahu wa taala bersih dari kekurangan-kekurangan, maha suci dari kejelekan-kejelekan, wal uyub, aib-aib kulliha, seluruhnya. Itu makna tayyib. Tayyib artinya tidak memiliki kekurangan apapun. Wa hada kama qala dan yang demikian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain wat tayyibatu للطيبين والطيبون لطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون والطيبات للطيبين maknanya adalah wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu terbebas dari apa yang dijulukkan atau yang dituduhkan oleh mereka. Dan ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada para munafikin dan yang terbawa oleh para munafikin yang menuduh zina pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah tertinggal dalam satu safar dan kemudian ditemukan oleh seorang sahabat yang bernama Safwan radhiyallahu taala anhu maka betapa terkejutnya beliau dan memerintahkan untuk menaiki untanya dan dituntun dan dia tidak berani menengok sejak memerintahkannya untuk naik sampai datang ke Madinah ternyata sampai di Madinah munafikin berbicara lihat wanita muda dengan laki-laki muda apa yang dilakukannya Mulai terbawa orang-orang dengan ucapan munafikin. Sampai Rasulullah SAW terdiam, Aisyah menangis terus menerus di rumahnya. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala membantah hadisul ifki. Berita ini disebut hadisul ifki, berita dusta yang dituduhkan kepada Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah wanita yang jelek, Tidak mungkin. Rasulullah SAW. Maka yang dipilihkan oleh Allah wanita yang tayyib pula. Rasulullah tayyib dipilihkan wanita yang tayyib. Maka mereka mubarraun, mereka orang-orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ini Rasulullah SAW dan Aisyah terbebas dari tuduhan-tuduhan mereka. Wal muradu al munazzahuna min adnasil fawahish wa awdariha Yang dimaksud dalam ayat ini adalah laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya munazzahuna minan, min adnasil fawahish. yakni laki-laki yang saleh, yang bersih dari dosa-dosa atau dalam artian bersih dari kejelekan-kejelekan dan aib-aib. Demikian pula wanita yang tayyibat yakni wanita-wanita yang bersih dari kotoran-kotoran dosa dan kotoran-kotoran maksiat. Apakah bersih karena banyak istighfar ataupun bersih karena mereka memang hampir tidak pernah berbuat kecuali ketergelinciran. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala thayyibun. Maka maknanya lebih tinggi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala thayyib yakni bersih dari segala macam kekurangan suci dari segala macam aib, tidak memiliki kekurangan apapun, maha baik, maha sempurna. La yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib pula. Qad warada ma'nahu fi hadis sadaqah. <laughs> Telah diriwayatkan makna kalimat ini dalam hadis-hadis tentang sedekah. <laughs> Walafdu lafadznya sebagai berikut. لا يتصدق ahadun bisadaqatin من كسب طيب ولا يقبل الله illa طيبا <laughs> tidaklah bersedekah seorang pun dengan sedekah dari hasil jerih payah yang bagus yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang tayyib berarti apa makna tayyib harta yang bersih diambil dengan cara yang halal, didapat dari usaha yang halal, menjual barang yang halal dengan cara yang halal, maka hartanya thayyib. <laughs> Tapi harta yang diambil dari perkara yang haram atau dari menjual barang yang haram atau menjual barang yang halal tetapi caranya cara yang haram apalagi dari riba yang haram maka harta tersebut tidak thayyib maka kalaupun bersedekah tidak Allah terima. Kenapa demikian? Tidak tayyib. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Ya, ini dari harta yang bersih pula. Wal murad annahu ta'ala la yaqbal min sadaqati illa ma kana tayyiban halalan. Yang dimaukan bahwa Allah tidak menerima sedekah-sedekah dari hamba-hambanya kecuali sedekah yang tayyib halalan tayyiban sedekah dari harta yang halal harta yang bagus harta yang bersih wa qad qila innal murada fi hadzal hadis alladhi natakallam fihi al-an biqawlihi la yaqbalu Allah illa tayyiban a'ammu min dzalik dikatakan pula Allahu a'lam bahwa yang dimaksud dalam hadis ini yang sedang kita bicarakan sekarang ini bahwa makna layak balu illa tayyiban tidak menerima kecuali yang baik maknanya a'ammu min dhalik. maknanya lebih umum daripada itu tidak hanya sedekah semua yang baik-baik amalan yang baik diterima amalan yang jelek ditolak niat yang baik diterima niat yang jelek ditolak harta yang baik diterima harta yang kotor ditolak sehingga dikatakan pula bahwa huwa a'ammu min dhalik. bahwa makna kalimat ini a'am, lebih umum, tidak hanya masalah sedekah. Wa huwa annahu la yaqbal minal a'mali illa ma kana tayyiban tahiran minal mufsidati kulliha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik yakni dari harta sedekah maupun dari perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang saleh Allah tidak menerima kecuali amalan-amalan yang maka tayyiban kapan sebuah amalan dikatakan tayyib amalan yang saleh amalan salat misalnya kapan dikatakan tayyibah tayyiban tahiran kalau dia bersih minal mufsidati kulliha kalau dia bersih dari perusak-perusaknya. Bersih dari mufsidat. Bersih dari penyebab-penyebab rusaknya sholat. Ada orang yang sholat tetapi lalai. Maka bukan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi mendapatkan ancaman. Wailun lil musallin. Alladhinahum an salatihim sahun. Allah ancam wa'ilun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa yang dimaksud? Alladzina fi salatihim sahun, yaitu yang mereka lalai dalam salatnya. Dan para ulama menyatakan di antara syarat diterimanya atau di antara rukun dari rukun-rukun salat adalah tumak nina. Tanpa tumak nina tidak diterima salat itu. Diambil dari hadis al-musik salatahu. Diambil dari riwayat tentang orang yang jelek salatnya yang setelah sholat datang kepada Nabi, Nabi menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Setelah sholat selesai, balik lagi ke Nabi. Nabi mengatakan seperti tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi dia, sholat lagi. Setelah sholat kembali kepada Nabi, Nabi menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai orang itu menyerah, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik daripada ini ahsana min hadha. Aku nggak bisa salat yang lebih daripada ini. Maka diajarkan oleh Nabi. Idza qumtum ila salati fakabbir. Diajarkan kalau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu dikatakan farka hatta tatma'inna raki'an. Thumma kemudian naiklah. Ini berdiri kembali. I'tidal hatta sampai kamu tegak berdiri dengan dengan tumak nina. Thumma jud hatta tatma'inna sajidan. Selalu dikatakan hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Yang maknanya sampai kamu tumak ninah rukunya, kemudian berdirilah sampai tumak ninah berdiri, kemudian sujudlah sampai tumak ninah sujud. Semuanya disebutkan tumak ninah, tumak ninah. Yang menunjukkan bahwa itu penyebab orang tadi dikatakan lam tusalli, kamu belum sholat, sholat lagi. Kembali lagi, masih belum tumak nina. sholat lagi, kamu belum salat. <laughs> Maka namanya tumak nina adalah rukunun, <laughs> satu rukun dari rukun-rukun sholat. <laughs> Ini salah satu contoh. Berarti ada sholat yang tidak diterima oleh Allah karena tidak thayyib. Kenapa tidak tayyib? Padahal sholat itu perbuatan yang tayyib. Iya, sholat perbuatan yang tayyib. Tetapi dikatakan tayyiban kalau dia bersih dari penghalang-penghalangnya atau dari perusak-perusaknya. Perusak lain yang tidak kalah bahayanya adalah ketidakikhlasan. Sholat dia, tapi tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Apakah diterima? Tidak diterima. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena ada mufsidat, ada perusak-perusaknya, yaitu ketidakikhlasan atau ria. Sebagaimana kelanjutan ayat tadi, alladzina fi salatihim sahun apa selanjutnya? Alladzina hum yura'un. Yaitu yang ria. Hanya ingin dilihat oleh manusia. Hanya ingin dipuji oleh manusia. Maka sholat itu tidak terima karena tidak toyib masih memiliki perusak-perusak di dalamnya. Contoh lainnya masih dalam salat. Ada perusak lainnya yaitu kebidahan-kebidahan. Salat tetapi tidak dengan cara yang sunnah. Salat dengan cara yang bidah. Apakah diterima? Tidak diterima. Tapi ini saya salat. Salat apa seperti itu? Sholat kok rukunya 13 kali, sujudnya 14 kali, Ya kan lebih banyak lebih bagus katanya. Kan ini lebih baik. Tidak. Man ahdatha fi amrina hadha ma minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadadakan perkara yang bukan dariku kata Nabi, maka dia tertolak. Kenapa ditolak? Karena tidak toyib. Tidak toyib. Berarti pendapat yang kedua ini dikatakan oleh Ibn Rajab dikatakan pula bahwa kalimat layak balu illa tayyiban bukan hanya sedekah. Semua sedekah ataupun perbuatan-perbuatan kalau tidak tayyib Allah tidak terima. Yang Allah terima hanya yang tayyib-tayyib. Wa annahu la yaqbal minal a'mali illa ma kana dan Allah tidak menerima dari perbuatan amal kecuali yang bersih dari perusak-perusaknya. Karya seperti ria akan merusak sebuah amalan baik. Al-ujub bangga diri akan merusak sebuah amalan yang baik. Wala minal amwali illa ma kana tayyiban halalan. Demikian pula dari harta Allah tidak terima sedekahnya kecuali yang tayyib, yakni min kasbil halal. Dari hasil yang halal. Fa inna tayyib tusafu al-amal wal aqwal wal i'tiqadat. Karena yang namanya tayyib ini sifat yang bisa untuk mensifati perbuatan, bisa mensifati ucapan, bisa mensifati harta, semuanya. Bisa disifati dengan tajib. Maka khoniflina azakumullah kata Ibn Rajab, fakullu hadhihi tanqasim ila tayyibin wa khabith. Maka semua itu ada dua macam. Ada yang khabith, ada yang tayyib. Perbuatan-perbuatan, ada perbuatan-perbuatan khabith, ada perbuatan-perbuatan tayyib. Demikian pula ucapan. Ada ucapan-ucapan yang habis, yang jelek. Ada pula ucapan-ucapan yang tayyib. Demikian pula harta. Ada harta yang jelek, habis. Ada harta yang tayyib. Maka kalau demikian keadaan perbuatan, amalan, ucapan, dan harta. Maka semuanya bisa disifati tayyib atau tidak tayyib maka Allah Subhanahu wa taala la yakbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib minal aqwali wal af'ali wal amwal. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang baik dari perbuatan maupun yang perbaik yang baik dari ucapan maupun yang baik dari harta benda. Wa qad qila dan dikatakan pula innahu yadkhul fi qaulihi ta'ala. Dikatakan pula bahwa itu masuk dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya-, yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan, la yastawil khabithu wa tayyib, tidak akan sama yang baik dengan yang busuk. Tidak akan sama yang baik dengan yang jelek. Walaupun mengagumkan kamu banyaknya yang jelek. Ini perbuatan baik. Tapi nggak ada yang ngerjakan kecuali kamu. Ini yang kedua perbuatan jelek yang mengerjakan rata-rata manusia. Semuanya kamu lihat kanan kiri, depan belakang, tetangga depan, tetangga belakang, kiri, kanan, semuanya mengerjakan. Padahal khabis, jelek. Maka jangan kamu tertipu. La yastawi, tidak akan sama al khabith wa tayyib, Tidak akan sama yang jelek dengan yang baik walaupun mengagumkan kamu banyaknya kejelekan-kejelekan tadi atau banyaknya yang mengerjakan yang jelek, tetap kamu katakan itu jelek, ini yang baik. Tapi umumnya orang begini, ya umumnya jelek berarti. Karena Wa qad qassama Allah taala dan Allah sudah membagi al-kalam, ucapan juga dibagi menjadi tayyib والخبير فقال الله برفرمن ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة لذلك Allah permisalkan وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ Allah permisalkan ucapan yang tayyib seperti pohon yang tayyib yang pokoknya menghunjam ke bumi dan far'uha fis sama dan tunasnya menjulang ke langit wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard malaha min qarar sebaliknya kalimat yang jelek juga seperti pohon yang jelek pohon yang jelek yang tercabut dari akarnya. Malah min qarar, tidak memiliki kekokohan sama sekali. Pohonnya pohon yang jelek, enggak ada hasil yang baik, semuanya jelek. Buahnya pahit, berduri, enggak punya akar lagi ketercabut dari tanah sehingga sebentar kemudian akan layu menguning dan mati. Itu permisalan ucapan yang jelek. Ya. Berarti ini bukti, ini dalil bahwa memang yang toyib itu tidak hanya sodakoh. Ya. Tafsir sebagian ulama menyatakan layak balu illa tayyiban, yakni layak bal illa sadaqatan min kasbin toyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yakni tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Ternyata dikatakan pula bahwa maknanya tidak hanya sedekah, yang tidak hanya pada harta, yang tayyib pada perbuatan maupun pada amalan maupun pada ucapan. Dan dibuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran mensifati perbuatan dengan tayyib dan khabis, dan juga mensifati ucapan dengan tayyib dan khabis. Mana perbuatan yang disifati dengan tayyib dan khabis? La yastawil khabis wa tayyib. Walau a'jabaka kathratul khabis tidak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jelek. Walaupun mengagumkan kamu banyaknya jumlah perbuatan yang jelek. Mana contoh ucapan atau mana dalil ucapan-ucapan yang dibagi menjadi toyib dan khabis. Allah berfirman, Daraballahu mathalan. Allah permisalkan kalimat yang toyib. Ini yani ucapan yang toyib. Sebaliknya, Wadaraballahu kalimatan khabitha. Dan juga Allah mempermisalkan kalimat yang jelek dengan pohon yang jelek. Istuzat min fawqil ardh. Juga Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kesanalah kepada Allah lah naik kalimat yang taib. Berarti ada kalimat-kalimat yang taib, ada kalimat-kalimat yang khabith. Ada ucapan-ucapan yang baik, ada ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan syahadat la ilaha illallah, taib. Ucapan zikir memuji Allah, taib ucapan nasihat, ucapan ilmu, tayyib. Ucapan-ucapan yang baik, kaulan ma'rufa, tayyib. Sebaliknya ucapan kufur, ucapan syirik, ucapan maksiat adalah khabith. Demikian pula ucapan dalam bentuk dusta, caci maki, ghibah dan seterusnya juga khabith. Wa wasafa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi annahu Yahullut tayyib wa yuharrimul yuhillut tayyib wa yuharrimul khaba'ith. Dan juga Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Halakumut tayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Menghalalkan untuk kalian yang baik-baik dan mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Wa qad qila dan dikatakan pula innahu yadkhul fi dzalikal a'mal wal aqwal wal i'tiqadati aidan. Dikatakan pula bahwa yang demikian masuk bukan hanya perbuatan dan ucapan, perbuatan dan ucapan dan juga keyakinan-keyakinan. Wa wasafa Allah taala al-mu'minina bi tayyib dan Allah mensifati orang-orang beriman dengan tayyib alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin dan mereka-mereka yang Allah wafatkan dalam keadaan tayyibin. Apa maknanya tayyibin? Mukminin. Berarti tayyibnya apanya? Perbuatannya atau ucapannya? I'tiqadnya yakni tayyibin bermakna mukminin diwafatkan oleh Allah mereka dalam keadaan mukmin dalam keadaan hatinya penuh dengan iman hatinya tayyib hatinya bersih hatinya baik hatinya memiliki keyakinan-keyakinan yang tayyibah wa indal malaikata taqul indal maut dan para malaikat berkata ketika seseorang didatangi kematian malaikat berkata akhriji ayyatuhan nafsut tayyibah Malaikat akan berkata, keluarlah wahai ruh yang tayyibah. Akhriji. Ukhruji. Ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah. Kanat fil jasadi tayyib. Keluarlah wahai roh yang tayyib. Yang berada di jasad yang tayyib. Innal malaikata tusallim alaihim inda dukhulil jannah dan juga para malaikat mengucapkan salam kepada mereka orang-orang beriman ketika masuk surga. Wa yaqulun dan mereka para malaikat itu berkata, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Tibtum. Engkau adalah tayyib atau kalian adalah orang-orang tayyib. Tibtum. Kalian telah menjadi orang tayyib, kalian telah menjadi baik وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة Demikian pula seseorang sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Dikatakan di sana kalau seseorang menengok saudaranya yang lain karena Allah, maka malaikat berkata kepadanya tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila engkau telah thayyib dan telah baik perjalananmu maka Allah persiapkan untukmu surga sebagai tempatmu hadis yang seperti ini atau lafaz yang seperti ini disebutkan riwayat yang dhaif sanadnya ada Isa Ibn Sinan Al-Qasmili Adapun yang sahih adalah ketika malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi dan kemudian ditanyakan aina turid, kemana engkau? Dijawab uridu akhan li fi hadhil qaryah Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Maka malaikat tadi bertanya lagi, <laughs> hal laka min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki satu keuntungan yang kau harapkan dengan menengok dia? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Ya, tidak Aku tidak memiliki keuntungan apapun kecuali aku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala la anni ahbabtuhu fillah. Tidak, kecuali hanya aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat tadi, maka sungguhnya ini rasul, sesungguhnya aku utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Tirmizi disebutkan tibtum. Sungguh engkau telah tayyib. Fal mu'min kulluhu tayyib, qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu. Maka seorang mukmin disebut tayyib dari segala sisinya. Tayyib qalbuhu wa tayyib lisanuhu wa tayyib jasaduhu Jasadnya jasad yang taib, hatinya hati yang taib, lidahnya lidah yang taib. Bima sakana fi qalbihi minal iman. Karena seorang mukmin di hatinya dipenuhi dengan iman, maka hatinya jadi taib. Kalau hatinya jadi taib, maka seluruh tubuhnya ikut menjadi taib. Sebagaimana hadis yang telah lewat, Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati itu jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Maka kalau hatinya thayyib, niscaya lidahnya pun thayyib, niscaya perbuatannya pun thayyib, tangannya thayyib, matanya thayyib, seluruh akhlaknya thayyibah. Qul inna a'udzu bikumullah wa dhahara 'ala lisanihi min adz dzikri Muncul di lidahnya ucapan-ucapan dikir. Mengingat Allah, menyebut nama Allah, memuji-muji Allah. Wa ala jawarihihi dan juga pada anggota badannya, pada kaki dan tangannya ada amalan-amalan yang saleh. Kakinya berjalan ke arah yang baik, tangannya berbuat perbuatan yang baik. Allatihiyat samaratul iman, yang semua itu merupakan buah dari keimanan. Wadakhila fismihi dan bahkan masuk dalam nama iman. Jadi iman bukan hanya keyakinan. Termasuk dinamakan iman perbuatan-perbuatannya. Termasuk dinamakan iman keyakinan-keyakinannya. Termasuk dinamakan iman ucapan-ucapannya yang taib. Maka dikatakan iman tiga-tiganya. Keyakinannya, perbuatannya, dan ucapannya. فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل maka kebaikan-kebaikan tersebut yang tayyib-tayyib tadi pada ucapannya, pada perbuatannya, pada hatinya semuanya Allah menerimanya. Wa min a'zam ma yahsul bihi tayyibatul a'mal lil mu'min tibu mat'amu wa an yakuna min halal fabidzalika yazku 'amaluhu dan termasuk sebesar-besar apa yang akan menjadikan seorang mukmin jadi baik <laughs> dan perbuatan seorang mukmin jadi baik sebesar-besar faktor pendukungnya adalah matamu makanannya makanan yang toyib ini samping nasihat buat kita dan juga nasihat buat para orang tua yang memiliki anak istri. Hati-hati. Beri makan mereka dengan makanan yang halal. Cari penghasilan-penghasilan yang barakah, yang halal. Jangan sampai rusak anak-anak kita karena kita kitanya memberi makan dengan makanan yang haram. Menjual barang yang haram. Atau dengan cara yang haram. Atau dengan curang. Dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran atau dengan mencampur yang asli dengan yang palsu, atau dengan berbagai macam tipu daya-tipu daya. Hati-hati. Ya. Akibatnya nanti justru pada dirimu dan anak-anakmu akan terhalang untuk bisa beramal saleh. Kenapa? Mata'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram makanannya haram, minumannya haram, dan juga dibesarkan dari yang haram dan menyesal di belakang hari percuma. Waktu nggak bisa mundur. Ketika sudah melihat anaknya durhaka, sudah melihat anaknya naudzubillah syaitan, dia ingat ternyata memang saya dulu itu kerjaannya dari yang haram dan saya justru mengambil penghasilan dari yang haram. Bagaimana merubahnya? Hah? Apakah mau mundur kembali? Nak, nak jadi kecil lagi, saya akan besarkan kamu dengan yang halal. Tak bisa. hati-hati. Tangannya terbentuk sampai kuat, sampai gemuk, sampai dia bisa mengangkat berat dari yang haram. Daging yang tumbuh di tangan anaknya sampai dewasa dari yang haram. Hatinya yang tadinya sekepal gini, kecil gini, jadi sekepal dari yang haram. Fa'anna maka bagaimana dia akan bisa jadi baik? Sulit. Saya tidak katakan tidak bisa, mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena terhalang dengan daging-daging yang haram tadi, sudah terbentuk dari yang haram. Dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, min a'zami ma yasulu bihi tibatul a'malil mu'min. Dan diantara sebesar-besar perkara yang menyebabkan amalan jadi baik bagi seorang mukmin adalah tibu mat'amih, adalah bagusnya makanan dia, tayyibnya makanan dia. Wa yakuna min halal, yaitu dari yang halal. Fabidzalika yazku amaluhu. Kalau dari yang halal maka amalannya akan suci, akan jadi zeki. Wa fi hadzal hadis isyaratun ila annahu la yaqbalu al-amal wa la yazku illa bi aklil halal. Berarti dalam hadis ini ada isyarat bahwa Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang tayyib dan tidak akan yezku, nggak akan berkembang menjadi pahala yang besar, tidak akan menjadi suci kecuali dengan makan makanan yang halal. Wa in al haram yufsidul amal. Kalau makan makanan yang haram, maka amalannya akan ikut rusak wa yamna qabulahu dan akan terhalang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qala ba'da taqririhi karena beliau berkata setelah mengucapkan seperti itu, setelah mengucapkan layak bal illa tayyiban, Allah katakan Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Dan diperintahkan kepada orang-orang beriman apa yang pernah diperintahkan kepada para nabi, para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Makanlah dari makanan-makanan yang taib, Wa'amalu salihah. Dan beramalah dengan amalan yang saleh. Betapa banyak orang yang ingin beramal soleh tapi nggak berhasil. Wa kam min muridin lil khair lan Demikian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak berhasil, gagal. Kenapa? Ada faktor-faktor lain. Dia mau, ingin mengerjakan, tetapi sayang dari kecil hingga dia besar makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, dari hasil yang haram. Sulit dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kecenderungannya selalu kepada yang jelek. Juga Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang Allah berikan rezekinya kepada kalian. Makanlah makanan yang tayyibat. Dari dua sisinya. Tayyib kasbuhu wa tayyib datuhu. Baik zatnya dan baik pula cara mendapatkannya. Kalau zatnya jelek seperti khamr, daging babi, bangkai dan semua yang haram dimakan, maka itu makanan yang tidak taib. Tidak taib dari sisi mana? Tidak taib dari sisi zatnya, zatnya zat haram. Tetapi kadang-kadang sebuah makanan dia tidak taib bukan dari zatnya. Zatnya barang yang halal, nasi, daging, kambing, halal. Tetapi dari mana kamu mendapatkan beras dan nasi itu? Dari nyuri, nipu, bolim, merampas, menindas, maka zatnya memang halal, tetapi cara mendapatkan yang halal tadi dengan cara yang haram itu pun tidak tayyib. Berarti tidak tayyib dari dua sisi. Min zatihi dan juga min kasbihi. Dari zatnya bisa atau bisa juga dari cara mendapatkannya. Wal murad bihada an rusul wa umamuhum ma'muruna bil akl min at-tayyibat. Dan ini ayat-ayat ini menunjukkan dalil bahwa para rasul dan juga orang-orang yang beriman diperintahkan dengan perintah yang sama. Rasul wa umamahum para rasul dan umat-umat mereka ma'muruna bil akli minat tayyibat. Mereka diperintahkan untuk memakan makanan-makanan yang halal, yang tayyibat. <laughs> Allati hiyal halal bil amal salih. Yaitu makanan yang halal dengan amalan yang soleh yang baik pula. Famadamal akl halalan fal amalu soleh makbul. Maka selama yang dimakannya makanan yang halal, maka amalan solehnya diterima. Faidha kana al-aklu ghairu halal, tetapi kalau makannya makanan yang tidak halal, fa kaifa yakunul amal makbulan? Maka bagaimana kalau amalnya akan diterima? Qul Dikatakan oleh sebagian orang, bukankah yang namanya perbuatan itu membutuhkan energi? Ketika kamu mengerjakan satu amalan baik, butuh tenaga, butuh harta. Kalau tenaga yang kamu keluarkan itu didapat dari makan makanan yang haram, bagaimana kira-kira amalannya? Seakan-akan amalan tadi dibikin, dibuat dari barang yang haram tadi. Karena kamu tidak akan bisa berbuat amalan tersebut kecuali karena kamu makan dan minum tadi. Ternyata yang kamu makan, yang kamu minum tadi dari yang haram. Maka wajar kalau dikaitkan dengan ini. Dan Allah menyebutkan bergandengan dua-duanya. Ya ayuhar Rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari makanan yang tayyibat dan beramalah dengan amalan yang saleh. Diiringkan dua perkara. Makan makanan yang baik dan beramalah dengan amalan yang baik. Karena ini sangat berkaitan. Nggak makan, nggak mampu untuk beramal. Kalau makan, mampu beramal yang baik. Tapi kalau makanan yang haram, bagaimana perbuatannya akan diterima? Karena dihasilkan dari makanan yang haram. Maka diperintahkan kulu minat tayyibat wa amalu salihah Makanlah dari makanan yang baik, kemudian beramallah dengan amalan yang saleh. Wa ma dzakarahu ba'da dzalika du'a. Dan kemudian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan doa. Ini kaitannya dengan doa. Wa nahu kaifa yataqabbal ma'al haram. Bagaimana doa akan diterima kalau dia memakan makanan yang haram. Dibesarkan dari yang haram, fahuwa misalun لاستبعاد قبول a'mal مع taghdiyati bil haram. Dan ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah misal, permisalan, contoh. Makanlah dari makanan yang baik dan beramal dengan amalan yang soleh. Karena kalau kamu makannya tidak baik, tidak dari yang halal, maka amalannya nggak akan diterima. Contoh, kalau kamu dibesarkan dari yang haram, makan-makan yang haram, minumnya minum yang haram, wa bil haram, fa anna yustajabu lahu? Maka bagaimana akan dikabulkan doanya walaupun orang itu memiliki perangkat-perangkat untuk dikabulkan doa? Rajul <laughs> yutilu safar. Dia dalam keadaan safar. Orang yang musafir doanya dikabulkan. Salah satu penyebab doa dikabulkan adalah safar. <laughs> Kemudian dalam keadaan mudu yadaihi ila sama' mengangkat tangannya ke langit. Itu pun penyebab terkabulnya doa. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Allah malu untuk dia mengembalikan tangannya dalam keadaan sifron, dalam keadaan kosong. Berarti penyebab berikutnya untuk terkabulnya doa yang ketiga dia memanggil dengan nama Allah yang mulia. Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini pun penyebab terkabulnya doa. Tetapi semua penyebab-penyebab terkabulnya doa ini terhalang oleh satu masalah. Yaitu dia dibesarkan dari yang haram. Makanannya haram, minumannya haram. Maka semua penyebab-penyebab terkabulnya doa tadi kalah semuanya. Dan ini sungguh berbahaya, perkara yang sangat mengerikan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan mencontohkan sebuah doa dari seorang yang yutilu safara as'asa agbara. yang kusut dan berdebu dalam keadaan yamudu yadahi ila sama dalam keadaan menjulurkan tangannya ke langit dan menyatakan ya rab ya rab tetapi istibad liqabul hadad doa jauh dari dikabulkan doa dari mana diambil kalimat jauh diambil, ini sangat jauh untuk dikabulkan. Kalimat anna yustajabu lahu. Itu menunjukkan istibad. Jauh mana mungkin akan diterima. Itu maknanya. Wa kharraja Tabrani bi isnadin fihi nazar dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang masih diperbincangkan kesahihannya dari Ibnu Abbas Qala tuliyat hadil ayah inda Rasulillah. Pernah dibacakan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halalan tayyiba. Faqama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika dibacakan ayat itu, bangkitlah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan berkata, Ya Rasulullah, udullahan yaj'alani mustajab mustajabat dawah Wahai Rasulullah, Doakan aku agar aku menjadi orang yang dikabulkan doanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, Ya Sa'ad, Atib mat'amaka, takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, bersihkan makananmu. Niscaya akan terkabul doamu. Atib mat'amak, Jadikanlah tayyib makanan-makananmu. yakni makanlah dari tayyibat. Takun mustajab dakwah niscaya doamu akan dikabulkan. Waladhi nafsi Muhammadin biyadih. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya kata Nabi. Demi yang jiwaku ada di tangannya, maknanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innal 'abda la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbal minhu 'amalun arba'ina yawman. Sungguh seorang hamba melemparkan satu suap <laughs> makanan yang haram ke mulutnya, ke dalam perutnya, maka 40 hari doanya tidak dikabulkan. Wa ayyuma 'abdin nabat lahmuhu min suhtin dan siapapun dari hamba Allah yang tumbuh dagingnya dari yang haram, dari suhud, dari perbuatan zalim, dari hasil-hasil yang haram, Fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya, sangat pantas untuknya. Maka bagaimana kira-kira orang tua yang pekerjaannya pekerjaan haram? <laughs> Yang kerjaannya murbi, atau murbi? Riba. <laughs> Memperdagangkan uang. <laughs> Yang kerjaannya menipu. Yang kerjaannya memalsu Bukan tidak ada hukum. Walaupun manusia tidak tahu, Allah maha tahu. Maka walaupun tidak dihukum di dunia, nggak ditangkap polisi, selamat. Tetapi na'udzubillah dia istrinya dan anak-anaknya dibesarkan dan tumbuh dagingnya dari yang haram. Fannaru aulabihi maka api neraka lebih pantas baginya karena dagingnya tumbuh dari yang haram. Ini daging dari hasil curian, ini daging dari hasil keboliman, ini daging dari hasil merampas, ini daging dari hasil menipu, dari hasil memalsu, dari hasil ini, dari hasil itu, dari hasil menipu kaum muslimin, dari hasil riba, dari hasil korupsi. muslimin Kata Nabi Fannar Aula bihi. Lakin fi sanadihi maqal kama qulna. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya hadis ini diperbincangkan kesahihannya. Hanya saja kandungan isinya ada dalam hadis-hadis lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad bi isnadin fihi nazar dan juga dalam musnad Imam Ahmad yang juga dalam sanadnya fihi nazar dari Ibnu Umar qala min ishtara thawban bi ashrati darahim barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham fi zamnihi dirhamun haram ternyata 10 dirham itu satu dirhamnya dari yang haram. Lam yakbalullah lahu salata makana alaih. Maka tidak diterima sholat dia ketika memakai pakaian tersebut. Kamu pakai baju? Bajunya seharga 10 dirham. Kamu beli 10 dirham, satu dirhamnya dari yang haram. Maka nggak diterima sholatnya ketika kamu pakai pakaian tersebut. Thumma adkhala asbu'aihi fi udunaihi Kemudian Ibnu Umar memasukkan jemarinya ke dua telinganya, ke kedua telinganya. Faqala summata illam akun sami'tuhu min Rasulillah. Sungguh akan tuli telingaku ini kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Akan tuli telingaku ini kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang beliau menyatakan seakan-akan dengan kalimat dari beliau tapi ternyata beliau mengambilnya dari Nabi. Barang siapa yang membeli pakaian 10 dirham, satu dirhamnya dari yang haram, maka tidak akan diterima salatnya kalau dia memakai pakaian tersebut. Kemudian menunjukkan atau tangannya, jarinya menunjukkan ke telinganya dan berkata summata in lam asma ilm in lam akun sami'tuhu min Rasulillah SAW. Sungguh dua telingaku ini akan tuli. Ya, ini semoga tuli kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yurwa min hadis Ali dan diriwayatkan pula dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu marfu'an secara marfu' yang maknanya sama seperti ucapan beliau, seperti ucapan Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan lainnya. Tetapi dengan sanad yang dhaif jiddan. <laughs> Yang sangat lemah riwayatnya. Wa kharaja Tabrani bi isnadin fihi dha'fun dan juga di dalam riwayat Tabrani yang sanadnya memiliki kelemahan juga dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajul hajjan binafaqatin thayyibah." Kalau seorang keluar untuk haji dengan modal yang baik, halal dari hasil yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada, kemudian dia meletakkan kakinya fil gharzi sambil memanggil labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama' لبيك وسعديك زادك حلال ورا وراح راحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة kalau dia dalam keadaan dengan hasil yang baik berangkat haji maka akan disambut ketika memanggil lebaik Allahumma lebaik dengan sambutan lebaik wa sa'daik. Zaduka halal, modalmu halal, kendaraanmu halal, hajimu mabrur, ghairu ma'zur. Yani mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Wa idza kharaja ar-rajul bin nafaqatil khabitha, tetapi kalau keluar untuk haji dari hasil harta yang haram, dari hasil nyanyi, ya, pentas, ya, menjadi pemain film, kemudian haji, si fulan, haji, ya, bintang anu haji, masya Allah. Ya. rijlahu ketika kakinya sudah menginjak yang haram, menginjak tanah haram, tanah suci. Sambil memanggil lebaik Allahumma lebaik, maka akan dipanggil dari langit. La lebaik wa la tidak ada lebih, tidak ada sa'daik. Zaduka haram. Modalmu dari yang haram. Wa nafaqatuka haram. Dan juga nafkahmu dari yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrur. Maka hajimu tidak mabrur. Hakada yurwa. Demikian diriwayatkan. Min hadisi Umar. Wa nahwahu bi isnad fihi dha'af. Dengan sanad yang dikatakan memiliki kelemahan. وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام Demikian dikatakan oleh Abu Yahya Al-Qattat dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang di perutnya ada sesuatu yang haram. Ini diambil dari hadis yang bersama kita. Hadis dalam Sahih Muslim tadi, la yaqbalu illa tayyiban sampai kalimat wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu.